Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 yang kedua dari kaidah-kaidah fikih yakni tentang al yakinu la yazulu bisyak al yakinu la yazulu bisyak yakni sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa juga para pendengar bahwa kita kembali sekarang ya mem menggunakan buku karya Ahmad Sabik hafizahullah taala karya Ustaz Ahmad Sabik eh, hafizahullah taala tentang kaidah kaidah praktis memahami fikih Islam dan <coughs> kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akan berbicara kaidah eh, tentang kaidah ini dari beberapa sisi. Yang pertama tentang makna kaidah, kedua tentang dalil kaidah, kemudian yang ketiga tentang eh, kedudukan dari kaidah ini dan yang keempat tentang penerapan kaidah. Kaidah yang kita sedang pelajari adalah al-yaqin al-yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan sebab adanya keraguan. Ini kaidah ini harus kita pahami <clears throat> karena sekali lagi manfaatnya sangatlah besar, ya. Ada dalam kaidah ini dua kata yang sangat penting, yakni yang pertama al-yakin dan yang kedua asyak. Apa yang dimaksud dengan al-yakin? Al-yakin penulis Hafizahullah Ta'ala berbicara di sini dari eh, sisi bahasa. Al-yakin adalah artinya kemantapan hati. Al-yakin itu kemantapan hati di atas sesuatu. Kemant kemantapan hati atas sesuatu. Eh, diambil dari kata bahasa Arab, iya al ma'u fil haud yakunal ma'u fil haud yang artinya air itu tenang di atas kolam. Orang yang memiliki keyakinan dia akan eh, tenang ya. Dan ini hubungan antara makna dari makna lugawi, makna bahasa ya dengan makna yang bisa kita ambil nanti dari makna yakin jadi yakin itu adalah kemantapan hati atas sesuatu. E, adapun syak, adapun syak adalah bermakna keraguan. Syak artinya keraguan. Jadi al-yakinu la yazulu syak. Sesuatu yang yakin tidak hilang eh, tidak hilang dengan adanya syak, dengan datangnya syak keraguan. Apa itu syak? Syak itu mudahnya adalah eh, orang bilang 50-50. 50%, 50%. Ya. 50%, 50%. Maksudnya apa? <clears throat> Maksudnya adalah eh, seseorang tidak bisa memilih dan tidak bisa menguatkan salah satu dari dua hal. Ya, salah satu dari dua hal. Jadi eh, di sini penulis mengatakan maksudnya adalah apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya <clears throat> tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya dua-duanya sama ya 50 50 ini syak ya. kemudian penulis hafizahullah taala menyebutkan eh, tingkatan tingkatan eh, pengetahuan ya yang pertama adalah al-yakin al-yakin adalah keyakinan hati yang ber, eh, kata beliau berdasarkan dengan dalil ini 100% <clears throat> ini tingkatan yang paling tinggi di bawah al-yakin ada namanya awan. ada namanya awan. Awan ini adalah prasangkaan yang kuat prasangka yang eh, kuat beliau contohkan di sini apabila seseorang sedikit melakukan sesuatu apakah halal atau haram ya namun prasangkaan yang kuat kata beliau dalam hatinya berdasarkan dalil yang dia ketahui bahwa hal itu haram maka perasaan prasangkaan yang kuat inilah yang dinamakan dengan adzan ya jadi saya <clears throat> lagi ketika salah satu antara kita menghadapi permasalahan ini halal apa haram ya ini halal apa hal, uh, haram kemudian kata beliau Pasangan yang kuat berdasarkan dalil bahwa hal ini adalah haram. Lebih kuat, lebih, artinya di atas 50%, 75% lah misalkan. Ya. 70% ini haram. Maka ini adalah zan. Ya. Ada dalam hatinya e, kebalikan dari zan tersebut. Ya. Ihtimal kemungkinan ini adalah halal, tapi perasaan yang kuat bahwa ini adalah haram ini melebihi dari 50%. Maka ini disebut adhan. <clears throat> yang ketiga uh, adalah syak. Eh, pertama yakin, kedua dhan, ketiga syak. Syak ini 50 yang 50 tadi. Dia tidak bisa dia tidak bisa menguatkan salah satunya. Apakah halal atau haram? Nah ini. Ya. Kemudian di bawah syak ada yang disebut dengan al-waham Al-waham kebalikan daripada dhan. Al-waham kebalikan daripada al-dhan. Ya. <clears throat> Kemudian ikhwati fillah rahimakumullah. Eh, adapun kata beliau, orang yang sama sekali tidak mengetahui tentang sesuatu, ya. Ah, dalam dalam usul fikih, dalam uh, fikih disebut dengan jahil. Disebut dengan jahil. Ya jahil artinya bodoh. Berarti orang tersebut tidak mengetahui sama sekali. Sama sekali. Kemudian beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwa jahil itu ada dua. Ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ya, jahlun basit ini istilah ya. Istilah. Ada al-jahlu al-basit, ada al-jahlu al-murakkab. <clears throat> ini para pemirsa dan pendengar istilah yang uh, penting untuk kita ketahui ya. Yang namanya kebodohan itu ada dua ada yang namanya jahlun basiyut jahlun basiyut ya yang kedua jahlun murakkab apa yang dimaksud dengan jahlun basiyut jahlun basiyut adalah kebodohan yang ringan ya orang yang bodoh dia tahu dan dia sadar kalau dia itu bodoh ini jahlun basiyut ya seperti misalkan ada seseorang ditanya tentang sesuatu orang tersebut ditanya misalkan ya fulan Mata kanat ghazwatu Badr? Ya wahai si fulan, eh, wahai fulan, kapan perang Badr itu terjadi? Kapan perang Badr terjadi? Dia berkata, la adri, ana la adri. Saya tidak tahu. Nah, perkataan la adri <clears throat> saya tidak tahu menunjukkan hal rajul, menunjukkan orang ini adalah orang yang bodoh tentang hal tersebut. Dan orang yang mengatakan tidak tahu dan kemudian diam, ya, yang dikatakan dengan jahil, orang bodoh dan jahilnya jahlun basiyat. Jahil yang ringan. Nah, ada jenis kebodohan yang disebut oleh ulama dengan jahlun murakab Jahlun murakkab, ini kebodohan berat. Murakab ini kebodohan pangkat dua, ya. Jahlun murakab Sudah bodoh, ya. Tetapi dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak ketahui itu. Ya. Nah, e, beliau berkata di sini, jahil murakkab, yakni kebodohan berat adalah orang yang tidak tahu tapi e, tapi mengaku mengetahui. Orang bodoh ya. Dia tidak tahu tapi dia ngakunya tahu. Ya. Misalkan ditanya kapan perang Badar terjadi, dia jawab dengan jawab yang asal-asalan. Ya pada tanggal eh, pada tahun misalkan apa tahun lima Hijriah misalnya gitu. Tahun lima Hijriah. Misalnya gitu. Ini kan jawaban yang salah. Ya. Jawaban yang salah. Ya. Hal ini namanya jahil murakkab dan banyak di zaman sekarang orang yang eh, jahil murakkab. Orang nggak tahu tapi sok tahu. Ya. Oleh karena itu para pemirsa, para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, Nah, ada sebuah buku yang sangat-sangat bagus untuk diketahui ya ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Bakr Abu hafizahullah taala ya itu buku sangat bagus sekali tentang jahil namanya jahil eh, eh tentang at-ta'alum tentang at-ta'alum ya beliau sebutkan di situ orang-orang yang muta'alimin atau muta'alimun orang-orang yang eh, uh, tahulah ya antara contoh Mufti khun Fashar Mufti khun Fashar Ya. Dia sebutkan beberapa contoh di antaranya contoh Mufti khun Fashar Bagaimana ceritanya? Ceritanya ada seseorang yang suka dan sering berfatwa. Suka dan sering berfatwa, ngomong ya tanpa ilmu. Kalau ada yang tanya dia fatwa, eh, jawab, tapi jawabnya tanpa ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu. Nah, Singkatnya kawan-kawannya tahu kalau dia ini adalah tidak punya ilmu, tidak mengerti, tidak paham. Karena melihat kerusakan tersebut, maka kawan-kawannya berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk menguji si fulan ini. Yang asbun ini, yang asal bunyi ya. Yang jahilnya jahil merokat. Kemudian sepakatlah mereka ya bertanya tentang satu lafaz yang mereka sudah sepakati bahwa lafaz ini tidak ada artinya. Yakni adalah al-khunfashar. Al-khunfashar atau al-khinfashar. <clears throat> ya. Nah, al-khinfashar atau al-khunfashar ini enggak ada artinya. Karena dibuat-buat oleh kawan-kawannya ini. Yaudah kita tanyakan al-khunfashar. Ini enggak ada artinya nih. Ya. Kita coba tanya kepada si fulan yang sok tahu ini. Akhirnya mereka mendatangi si fulan yang sok tahu ini kemudian bertanya ya fulan apa arti khunfashar ya maksudnya ya fulan kita punya permasalahan nggak tahu artinya ya khunfashar itu kita nggak tahu artinya apa itu ah lihat si fulan ini yang jahilnya jahil merokap ini yang sok tahu dan suka berfatwa tanpa ilmu dia terjebak di sini dia langsung menjawab. Dia apa? dia berkata, "Oh fasyar." Ya. fasyar itu ya adalah kata dia nabatun thayyibur raihah yang butuh di atrafil Yaman. Idza akalathu al-ibil aqadalah labanaha. fasyar yang kalian tidak tahu artinya itu adalah nabatun, sebuah tumbuh-tumbuhan. Nabat, jenis tumbuh-tumbuhan. Ya, tayyibur raihah baunya harum. Lihat. Yang butuh di atrafil Yaman. Si tumbuhan ini, jenis tumbuhan ini adanya di ujung-ujung di pojok-pojok kota Yaman. akalat hul ibil adalah banaha. Kalau dimakan oleh unta, maka dia akan mengikat susunya. Artinya susu unta tidak bisa diperas. Ini maksudnya. Maksud khunfasyar yang kalian tidak paham. Ini katanya seperti itu ya. Padahal mereka yang ngasih pertanyaan ini tahu balkhun fasir itu nggak ada artinya. Eh, ya diuji untuk menguji, ya. Nah, kemudian eh, kita lihat para pemirsa ya dan para pendengar kejadian ini menunjukkan pada kita bahwa orang yang sok tahu itu bisa ngomong ya asbun dan pintar ngomong <coughs> seperti orang ini Kemudian cukup sampai situ ternyata tidak. Dia berkata untuk menguatkan pernyataannya dia yang padahal salah. Ya. Dia katakan waqala e, qala syairuhumul yamani. Berkatalah penyair dari Yaman. Lihat, ambil dalil dia. Dalil dari syair <laughs> dari Yaman lagi kan dia iya. dari kan gitu. Untuk menguatkan dan anehnya bisa kan gitu. <laughs> Apa syairnya? Syairnya hmm. kata dia laqad aqadat mahabbatukum fuadi kama aqadal halibal hunfasharu. Ini syairnya. Sungguh yang artinya ya, sungguh kecintaan kalian terhadap eh, kepada kepadaku telah mengikat hatiku seperti fashar mengikat susu onta. <laughs> Nah itu. Ngarangnya lu. Ngarang. <coughs> ya, cukup sampai sini ternyata enggak juga. Dia berkata, "Wa qala Daud al Antoki fi tadhkiratihi." Berkata Daud Al-Antaki dalam tazkirahnya wa qala fulan wa fulan wa fulan sampai dia berani ingin membuat hadis palsu. Dia berkata wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Nah, sampai begitu dia ber, berani kan gitu. Ketika dia berkata demikian kan kaget. Ya, ya maka kawan-kawannya itu segera mencegah. Karena tahu hum ini buatan mereka nggak ada artinya. Nah. Ya. Akhirnya bilang, "Ya fulan kif." Wahai fulan cukup-cukup. Lakut kezabti ala haula. Fala takzib ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anda sudah berdusta atas nama mereka. Hmm. Tetapi ingat jangan sekali-kali berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecele kalau istilah gitu ya. Uh, ternyata cuma menguji saja ya nah, inilah ini model di antara ya model di antara uh, uh, eh, muta'alim eh, orang yang nggak tahu sok tahu dan kata si Bakar Huzaid berapa banyak ya, orang yang seperti itu, ini ya ngomong tentang agama atau tentang sesuatu tanpa didasari dengan pengetahuan nah ini namanya mufti khunfashar nih kalau ada yang seperti ini, asbun dalam bahasa kita ingat asbun yeah. dan muftihun fasyar. Ya. Nah, ini yang harus kita <clears throat> pahami, ya. Nah, itu namanya kembali orang yang eh eh, eh, eh, apa namanya? yang tidak tahu kemudian dia mengaku mengetahui ya, maka ini disebut jahil, jahilnya dengan jahil eh, murakkab, ya. Ini tentang jenis eh, kejahilan. Kemudian Ikhwati fillah Apa makna dari kaidah yang kita bahas? Lihat, kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Artinya, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan dasar keraguan. <clears throat> Apa maknanya? Beliau hafizahullah taala dalam halaman yang ke-29 menukil dari kitab Al-Madkhal al المدخل ya al-madkhul fikh oleh Mustafa Az-Zarqa kemudian juga dari kitab Al-Wajiz bahwa makna dari kaidah yang sedang kita bahas adalah bahwa sebuah perkara yang diyakini sudah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga. Ya, sekali lagi. Bahwa sebuah perkara yang diyakini atau yang sudah diyakini, perkara ini yakin. Ya. Yang sudah terjadi tidak bisa dihilangkan, tidak bisa digeser kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga, yang seimbang. Dalam artian tidak bisa dihilangkan hanya sekadar dengan sebuah keraguan. Ya demikian juga sesuatu yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi bahwa itu telah terjadi kecuali dengan sebuah dalil yang meyakinkan juga. Ini makna dari al yakinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak e, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan hanya semata adanya syak yakni adanya keraguan. Baik. Ini makna dari kaidah al-yakin la yazulu bisa. Nah, sekarang kita akan masuk uh, ke dalam permasalahan berikutnya yakni tentang yang namanya dalil-dalil dari kaidah ini. Pembahasan tentang dalil-dalil dari kaidah ini. Benar, eh, penulis hafizahullah taala menyebutkan eh, beberapa dalil <clears throat> ya, ada sekitar enam dalil di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 36. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Inna dhanna la yughni al haqqi syai'a. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan, sesungguhnya perasaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Ya. Kemudian di antara dalil berikutnya adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis riwayat Muslim beliau sebutkan di sini nomor 362 Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Wasallam bersabda "Iwa wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkal alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna al masjidi hatta yasma sautan aw yajida rihan." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu itu ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, kadang-kadang di antara kita sholat, kemudian datang keraguan, ini syak namanya syak, ya, buang angin atau tidak nih, kan gitu. Ya, di sini Rasulullah SAW berkata, faashkala alaihi fa'ashkal alaihi ya dia kesulitan menentukan sesuatu apakah ada yang keluar dari dirinya atau tidak dari buang angin ya, ya bahasa kita yang kentut ya dia kelu, kelu, eh, dari dia keluar atau tidak nah, dia ragu-ragu tuh ya yakinnya dia suci hukum yakinnya suci keraguan yang ada pada dia itu namanya syak. Dia tidak bisa menentukan apakah keluar atau tidak keluar. Nah, itu namanya syak. Baru 50-50, 50-50. Ya. Tapi kan kita tahu bahwa dia sudah berwudu dan dia suci dan dia sholat. Datang berikutnya ke, ke syak. Ya. Rasulullah mulia alaihi salatu wasalam berkata, "Jangan batalkan sholatnya." Sampai dia mencium bau eh, sampai dia mendengar suara. Ya, mendengar suara dari bawah. ah, berarti kentut nih, kan gitu. Atau mencium bau kalau nggak ada suara mencium bau. Nah, mendengar suara atau mencium bau ini sesuatu yang yakin bahwasanya wah ini batal sudah. Ya. Ini yakin. Posisinya sudah yakin. Nah, kalau mendengar suara atau mencium bau maka sudah batal sudah keyakinan dengan keyakinan ya tapi kalau hanya sekedar syak aduh batal atau tidak ya hmm. gitu. batal tidak ya kata Rasul jangan keluar dari salatnya ya kata Rasul fala yakhrujanna minal masjid kata Rasul sallallahu jangan keluar dari masjid jangan keluar dari salatnya jangan batalkan kata Rasulullah SAW ya yang lihat al-yakinu la yazulu bisyak. Rasulullah SAW menjelaskan kaidah yang luar biasa dan ini dipakai oleh para ulama dalam kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Ini kaidah kalau kita yakin, eh, kalau kita pahami benar-benar kita akan bisa mengatasi banyak masalah dalam kehidupan ini. Ya? Kemudian ikhwati fillah rahimani rahimakumullah di eh, dalil yang berikutnya yang beliau bawakan sama ya hadis Bukhari dan Muslim eh, hadis dari Abbad bin Tamim dari dari pamannya أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد pilihan dari abad bin Tamim dari pamannya beliau berkata bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa dia merasakan seakan-akan eh, ada sesuatu ini dia seakan-akan kentut dalam sholatnya ya buang angin dalam sholatnya maka Rasulullah bersabda janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium eh, bau ini kata Rasul Sallallahu Alaihi wa alihi, eh, Wasallam dalil berikutnya ya yang beliau sampaikan adalah dari eh, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda jika syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an falyatrah asy-syak" Kata Rasul, kalau salah satu di antara kalian syak ragu dalam salatnya, dia tak enggak tahu apakah sudah tiga atau empat. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyatrah syak Hilangkan, tinggalkan keraguan itu. Wal yabni ala mastaiqana dan bangunlah di atas sesuatu yang yakin. Thumma yasjudu sajdatani qabla an yusallim. Kemudian hendaknya dia sujud ya, sujud dua kali sujud yakni maksud sujud sahwi qabla an yusallim sebelum meng, eh, dia eh, salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itma'a fa in wa in kana shalla itnanan li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Kata Rasul kalau ternyata dia itu sholat lima rakaat, maka kedua sujud itu bisa mengenapkan sholatnya. Dan jikalau ternyata sholatnya sudah sempurna, maka keduanya, eh, kedua sujud itu bisa membuat jengkel syaitan. Ya, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang eh, dalil bahwa al yakin la yazulu bisyak. Kemudian saya loncat satu dalil, ada satu dalil dari Abi, Ibnu Umar radhiyallahu an Hadisnya eh, riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan dengan yang sanad yang sahih kata Rasul, "La tasumu hatta tarau." Jangan kalian puasa sampai kalian melihatnya. Maksudnya melihat hilal. ولا tuftiru hatta tarauhu fa in ghamma 'alaikum faqtiru lah." Dan jangan berbuka ya. Artinya jangan um, menyatakan kita masuk ke Syawal. Boleh kita tidak berpuasa sampai juga kalian melihatnya. Ini melihat hilal. Fa in ghumma alaikum faqdirulah. Kalau hilal itu tertutupi mendung, maka sempurnakan hitungan bulan tersebut. Ya. Nah, ini juga kita lihat ya bahwa eh, al-yakin la yazul syak Memasuki Ramadan dan keluar dari Ramadan mesti dengan keyakinan. Ya, ketika ragu-ragu, ketika ragu-ragu, maka hendaknya ya Eh, kita mencari keyakinan, mencari keyakinan. Ya. Di sini eh, ketika mengomentari hadis yang mulia ini, Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid kata beliau berkata bahwa sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Namun hanya bisa dihilangkan dengan keyakinan juga. Karena Rasulullah SAW memerintahkan manusia agar tidak meninggalkan sebuah keyakinan tentang keberadaan mereka masih dalam bulan Sya'ban kecuali dengan sebuah keyakinan yang ditandai dengan melihat hilal Ramadan atau menyempurnakan bilangan bulan jadi 30. Dan para pemirsa juga para pendengar ya eh, berbicara tentang Ramadan, alhamdulillah ya, sedikit eh, sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya dan kita berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu dengannya, diberikan umur panjang, ya, dan itu merupakan ya, kalau e, merupakan keutamaan yang sangat besar. Orang yang diberikan umur panjang bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ini keutamaan yang sangat-sangat besar. Keutamaan yang sangat-sangat besar, oleh karena itu hendaknya kita perhatikan hal ini. Harus kita syukuri. Ya, banyak di antara kita cari diskon. Hmm. Ya, cari diskon kan? Ya. ya. Nah, Orang yang beriman itu hendaknya tahu bahwa di bulan Ramadan banyak diskon amalan. Dengan amalan yang sedikit, pahalanya berlimpah-limpah Allah kasih. Dan ada satu malam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum mukminin. Ditunggu-tunggu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicari oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, oleh kaum kaum oleh kaum yang bertakwa, yakni satu malam yang disebut dengan Lailat Al Qadar mudah-mudahan kita bisa dan menjumpainya amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya e, kedudukan kaidah ini lihat halaman 34 ya e, kita lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala kaidah ini adalah sebuah kaidah pokok kata Imam Nawawi ya yang mencakup semua permasalahan dan tidak keluar darinya kecuali beberapa masalah saja. Jadi kaidah ini sangat-sangat agung. Kaidah ini sangat-sangat luas maknanya. Oleh karena itu, hendaknya kita semua ya memahami kaidah ini. Al-yaqinu la yazulu bi dalam semua hal yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak akan bisa menghilangkan eh, bahwa keyakinan tidak akan hilang dengan adanya syak keraguan ini kaidah juga bisa masalah masalah eh, dalam masalah akidah dalam masalah akidah ya anak kasih contoh kita punya saudara muslim mukmin kawan-kawan kita mukmin yakinnya dia muslim dia mukmin ya ketika ada syak keraguan dia muslim atau dia muslim dia, atau kafir ya kan gitu keraguan muslim atau kafir ini kan syak apalagi e, e, misalkan cuma waham cuma waham ya maka hendaknya kita tahu kaidah inilah yang menentukan juga diantaranya al yakin la yazul bisyak yakinlah dia muslim dia mukmin bukan kafir maka kita hukumi kawan kita muslim dan muslim dan bukan kafir. Ini kaidah sangat penting sekali. Ya. Misalkan, uh, sekali lagi, misalkan ada orang ya, uh, saudara kita muslim dituduh kafir, bukan kafir, karena uh, datang keraguan. Datang keraguan tentang bukan kafir atau tidaknya. Atau misalkan pemimpin muslim, dia sholat, dia puasa, dia zakat, pemimpin muslim, datang ada orang yang mengatakan dia kafir. Ya. Nah, lihat kita pakai kaidah ini, al-yakin la yazulu syak Al-yakin la yazulu bisyak. Ini satu hal di antara dalil ya yang bisa kita gunakan untuk menentukan hukum. Ya. Dan membuat kita ini menjadi kuat dalam kita bersikap, dalam kita berkeyakinan, dalam kita uh, bertindak al-yakin la yuzulu bisyak. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Eh, penerapan kaidah ya, ada banyak penerapan kaidah dan contoh-contohnya luar biasa. Sangat bagus sekali disebutkan oleh uh, Ustadz Ahmad Sabri hafizahullah taala dalam buku ini kita sebutkan tiga permasalahan karena uh, kita tidak punya banyak waktu ya. <clears throat> Yang pertama apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu. Ini contoh penerapan ya. Apabila ada seseorang yang yakin bahwa dia telah berwudu, lalu ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum? Dia ragu-ragu batal atau belum nih? Dia yakin sudah berwudu. Kemudian ada syak. Aduh, saya batal enggak ya? Kan itu. Kita lihat maka dia tidak wajib berwudu lagi karena yang yakin adalah sudah berwudu sedangkan batalnya masih diragukan. Masalah batalnya masih syak, masih 50-50, batal atau tidak. Tapi dia sudah yakin dia berwudu. Maka dia pegang bahwa dia sudah dan masih dalam keadaan suci dan tidak wajib wudu lagi. Dan bisa kita terapkan. Kalau kita nggak punya kaidah ini, ketika kita e, eh, berwudu, ada syak wuduk lagi, ada syak wuduk lagi, ada syak wuduk lagi, ya. Dan akan diombang-ambingkan dengan syaitan karena kebodohan, ya. Karena kebodohan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua <clears throat> adalah begitu pula sebaliknya. Apabila ada orang yang yakin bahwa dia telah batal wuduknya, ya, namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudu kembali atau belum. Ada orang sudah yakin dalam keadaan tidak suci. Tidak suci, ya kan? Terus ragu-ragu dia sudah wudhu atau belum nih? Ya? Hmm. Ya, yakinnya dia nggak wudhu. Yeah. Pas mau sholat, saya udah wudhu belum ya, kan gitu. Ragu-ragu kan? Hmm. Maka apa yang diambil? Keyakinan. Yakinnya dia adalah belum belum berwudhu, Ya. Dan ketika dia mau sholat maka wajib berwudhu. Ya, di sini dikatakan namun dia ragu-ragu apakah dia sudah berwudu kembali atau belum, maka dia wajib wudu karena yang yakin sekarang adalah batalnya wudu. Ini harus kita pahami baik-baik. Contoh yang ketiga dan contoh terakhir adalah barang siapa yang berjalan di perkampungan. Lagi jalan di perkampungan, mepet di pinggir rumah jalannya, kan itu. Lalu kejatuhan air dari rumah seseorang dari lantai dua. Yeah. Jatuh air tes netes hmm. ke kepalanya atau ke telinganya atau ke hidungnya atau ke tangannya atau ke hmm. kakinya atau ke bajunya ya yang mana ada kemungkinan bahwa itu adalah air najis ya maka dia tidak wajib mencucinya karena pada dasarnya air itu apa suci ya al aslu ya fil asya at-tahar hukum asal sesuatu suci ini hukum akhir. Yakinnya bahwa air itu suci. Iya. Hmm? Bahkan Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama eh, sahabat-sahabatnya berkunjung eh, lagi berjalan kemudian ada birka mm -hmm. kolam eh, kolam kemudian eh, ada yang bertanya kepada sahibul birka eh, sahib kolam tadi ini air suci atau tidak Kata Umar bin Khattab, jangan jangan jangan habarkan. Hmm. Ya, jangan habarkan. Maksudnya apa? Hukum hmm. asal air itu suci. hmm. Ini yang harus kita pahami. <coughs> ya. Dan asal hukum ini tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan ini lagu ini air yang netes ke tubuh saya ini suci atau najis ya kan keraguan nih 50-50 dia tidak bisa menentukan ya Suci atau najis. Nah, kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali kalau didapati sebuah tanda-tanda yang kuat bahwa air itu najis. Misalkan bau pesing. Hmm. Ya, hmm. dan lainnya. Ya, ya. ya. Maka ini <clears throat> kita hukumi nah najis. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. <clears throat> ya, insyaallah alat dan masih contoh-contoh lagi yang sangat manfaat untuk kita perhatikan nanti. Eh, kita akan apa namanya tambahkan contoh-contohnya dari kaidah yang sangat besar ini ya jadi pada hari ini kita berbicara tentang al yaqinu la yazulu bisyak ini bisa diterapkan dalam eh, banyak hal di antaranya orang menikah mm -mm. ya orang menikah si misalkan Ahmad menikah dengan Zainab kemudian sudah yakin akad sudah selesai dan seterusnya kemudian ada cocok terlihat nah gitu Nah, si Ahmad ragu. Cerai belum ya? Ah, iya. Syat. Iya, Syat. Iya, 50-50. Cerai belum nih? Nah, keraguan ini ya dalam bahasa apa namanya? Syat. Ya. Keyakinannya apa? Dia sudah menikah. Mm -mm. Maka apa? Maka hendaknya si Ahmad memegang bahwa keraguan itu tidak bisa menghilangkan yakin itu yakin la yazulu bisyak. Tetap Ahmad dan Zainab masih suami istri. Tidak batal, tidak gugur karena hanya sekedar adanya syak keraguan. Oh ini banyak sekali contohnya dan uh, asyik contoh kaidah ini. Ya, jadi ini saja yang bisa anda sampaikan. Mudah-mudahan sedikit manfaat ya. Dan kita buka tanya jawab sebentar ya. Eh, mudah-mudahan uh, apa yang kita sampaikan bisa uh, kita cerna dan bisa kita pahami selebihnya kita meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi dan juga penyampaian faedah yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini dari subahasan sesuatu yang yakin tidak bisa menghilangkan keraguan Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Dihilangkan karena keraguan. Iya. Dan ikhwatul Islam bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi nomor kami seperti biasa di 0218236543. Sebutkan nama dan alamat Anda dan pertanyaan kami harapkan berkesesuaian dengan pembahasan di pagi hari ini. Silahkan telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum, Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam, Pak Hari dari Klender. Silahkan Pak Hari. Eh, Assalamualaikum Pak Ustaz eh, Mohon maaf, eh, Bapak suaranya agak disikit keras kan Bapak Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini menanya nih, orang yang punya penyakit eh, sering buang air kecil sama sering buang angin gitu ya Iya Itu kan katanya diperbolehkan eh, satu kali uduk untuk berkali-kali dia buang kecil kalau dia kalau dia nggak bisa nahan gitu bisa diulangi pertanyaan saya uh, mohon maaf diulangi kembali Pak Hari agar bisa bisa menyimaknya nah, tadi orang yang kena penyakit sering iya. buang air kecil sama buang ang buang angin nah, atau -hmm. atau mm-hmm. buang angin gitu ya yeah. nggak bisa mm-hmm. nahan gitu yeah. -hmm. itu satu kali udu untuk satu kali sholat apa satu kali udu bisa untuk satu sholat wajib beberapa sholat sunat gitu mm -hmm. pertanyaan yang pertama Itu yang kedua masalah masalah hilal Yeah. Kan disebutkan kita menggenapkan sabannya 30 hari. Hmm. Sementara saban itu dihitungnya tidak dengan hilal, dengan hisap gitu. Yeah. Eh, sementara mungkin orang hisap udah menghitung besok udah udah jatuh ram, satu Ramadan. ya. Tapi karena nggak kelihatan digenapin 30 hari. Mm. Sementara hmm. sahabatnya itu di, dihitung dengan hisap dengan hilal gitu. ya. Bisa bisa sahabatnya itu udah udah salah gitu. ya. Udah benar 30 hari tapi karena karena karena mendung, yeah. karena cuaca buruk nggak kelihatan. gitu. Itu gimana Pak Ustad? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari. Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh satu pertanyaan satu orang ya. Hmm. jawab uh, masalah yang kedua nih. Iya. Yeah. Uh, masalah yang kedua tentang uh, masalah ru'yah sama uh, apa? Masalah hilal ya. Hilal. Nah, masalah hisab dan masalah hilal. <clears throat> Baik. tentang ibadah uh, masuknya kaum muslimin ke dalam bulan Ramadan atau keluarnya kaum muslimin dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, bulan Syawal ya yang dengannya tidak berpuasa ini kita harus melihat bukan dari satu dalil mm -hmm. dari banyak uh, dalil. dalil ya dari banyak dalil <clears throat> betul bahwa Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda la tasumu hatta tarahu wa la tuftiru hatta tarahu fa in ghumma alaikum faqtiru lahu Janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihatnya, lihat hilal. Jangan kalian berbuka sehingga kalian melihat hilal. Kalau terhalang dengan awan, maka genapkan hitungan bulan tersebut menjadi 30. <clears throat> nah, ini tentang masalah kita masuk bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan sunnahnya adalah dengan hilal ya di tanggal yang ke-29 di bulan Sya'ban hendaknya ya bagi yang memiliki kemampuan untuk melihat hilal ya dia lihat ya sudah keluar atau belum ya dan alhamdulillah kita hendaknya husnudzan ya bahwa pemerintah kita itu sudah menerapkan e, masalah ini. Dikirimlah di beberapa titik untuk melihat hilal. Walaupun tentunya kita e, yakin bahwa perbuatan perbuatan manusia ada kekurangan, ya, ada kekurangan dan seterusnya. <clears throat> Tapi ini sesuatu yang sangat positif yang kita melihat dari pemerintah kita, ya, dikirim pada utusan untuk melihat hilal. Baik. Bagaimana kalau dengan hisab dan sudah ditentukan dengan hisab? Tentunya jawabannya mudah saja. Mudah saja. <clears throat> Ada hadis yang lain bahwa tentang masalah berpuasa dan keluar dari puasa itu hendaknya kita berpuasa dan berbuka dengan manusia dan manusia. Ya, karena ini adalah ibadah yang besar, ibadah menyekut kebanyakan kaum muslimin. Oleh karena itu, kita lihat hadis Nabi SAW, As-sawmu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yifdurun nas. Ya, bahwa berbuka itu di mana manusia, eh, berpuasa itu di mana manusia berpuasa. Di mana di hari manusia berpuasa. Dan berbuka di mana, eh, di, di hari manusia ber, ber, eh, berbuka. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat hadis ini, maka hendaknya kita kembali kepada uh, eh, hukumah kita masing-masing. Ya, di negeri kita. Di negeri kita. Kalau misalkan pemerintah kita belum mengumumkan puasa, ya, kita tidak berpuasa. Kalau misalkan mengumumkan besok puasa, nah kita berpuasa. Kita serahkan kepada ulil amri, karena manusia yang menguasai di situ adalah ulil amrinya. Ya. Dan ini juga pendapat dari para ulama. Seperti misalkan Syekh eh, bin Bas Al Bani rahimahullah taala juga dalam masalah matlak berbeda. Syekh bin Bas rahimahullah taala berpendapat bahwa setiap negara punya matlaknya. Artinya apa? Setiap negara boleh melihat hilal masing-masing dan menggunakan dengan hilalnya untuk menentukan puasa atau tidaknya dan keluar di puasa atau tidaknya. Ya. Nah, kalau pendapat saya Albani tidak eh, wahdatul matali' <clears throat> artinya satu matlah. Kalau sebuah negeri Islam melihat matlah melihat hilal, maka wajib seluruh negeri Islam yang ada di dunia ini memakai hilalnya. Tetapi kenyataannya dalam fatwa-fatwa beliau juga beliau ya beliau menyarankan kepada kaum muslimin yang hidup di negeri-negeri yang berbeda-beda itu untuk ikut dengan pemerintahnya untuk ikut dengan pemerintahnya ya ini yang harus kita pahami ya karena untuk maslahat besar kaum muslimin ya karena apa bagaimana kita bisa bersatu atau kaum muslimin bisa bersatu satu dunia ini satu satu bumi ini kalau di negerinya saja itu berpecah-pecah sendiri. Ini yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini fatwa yang luar biasa. Ya, oleh karena itu tidak layak, tidak pantas bagi seorang dai atau ustadz atau apapun ya itu mengumumkan sendiri tentang puasa atau tidaknya ya kapan puasanya dan seterusnya Ini dikembalikan kepada uh, hukumah lebih baik dikembalikan kepada pemerintah walaupun dengan hisab walaupun dengan hisab ya tetapi tetap sunnahnya kita kembali kepada kepada uh, yang namanya adalah yang namanya uh, ru'yah ru'yah ya karena sekali lagi dalam masalah ini kita tidak melihat satu dalil tapi melihat dalil-dalil yang lain dan melihat juga maslahat dan mudarat dalam masalah ini jadi pembahasan ini sangat sangatlah luas wallahu alam biswab. Nah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dan kami akan bacakan eh, pesan singkat yang telah masuk Ustaz dari Abdullah yang bertanya di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ayah kami dulunya bekerja di bank konvensional. Sehingga <coughs> saat ini beliau sudah meninggal sehingga dia mewariskan harta dari hasil kerjanya. Nah, saya ragu Ustaz, apakah harta yang ditinggalkan oleh bapak saya ini halal atau haram untuk saya nikmati bersama keluarga. Mm -hmm. Iya. Mm. Uh, sekali lagi, dia bapaknya meninggal. Iya, dulu kerja di bank konvensional. Mm -hmm. Artinya sekarang sudah meninggal dan mewariskan harta dari hasil mm -hmm. kerja tersebut. Apakah harta tersebut halal atau tidak untuk uh, dinikmati kami sekeluarga, Ustaz? Iya, iya, iya, iya. Ini yeah. butuh fatwa ya. Iya, yes, Uh, cari pertanyaan lain dulu. Nah, barakallahu fikum, kami akan bacakan pertanyaan yang berikutnya yang telah masuk. Kami akan bacakan dari Lina di Celduk. Ustaz, saya suka ragu-ragu. Salat saya terkadang perasaan seperti buang angin. Padahal saya tidak merasakan ada bunyi dan bau tapi selalu saya ragu apakah sah atau enggak salat saya tersebut Ustaz. Ya, tadi ya, ya. salatnya sah tetap hmm. nanti jangan perhatikan hmm. uh, eh, keraguan-raguan itu. Pakai kaidah ini al yaqinu la yazulu bisyak. Hmm. Bahwa keyakinan tidak meng, eh, tidak hilang karena adanya syak keraguan. Hmm. Dari hadisnya sudah saya sebutkan hadis Abu Hurairah dan hadis eh, tadi ya yang setelahnya. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Umu Abdullah di Jakarta Ustaz. Iya, Nah, bagaimana Ustaz kalau kita sudah wudhu, mm -hmm. sudah suci, kemudian melewati kamar mandi yang yeah. bagian bawah pintunya itu terbuka Ustaz. Sehingga saat kita lewat, mm -hmm. kita tercipat air dari dalam kamar mandi tersebut. Kita tidak tahu itu air najis atau bukan. Nah, mm-hmm. apakah wudhu kita ini uh, saat Sah atau tidak atau harus wudhu lagi karena najis Iya. <laughs> Nah, tidak ada hubungannya dengan wudhu lagi tercipta dengan air tersebut. Hmm. Ya. Ya. Tapi mm, kita <clears throat> harus eh, yakin. Hmm. Al yakin la yazulu bisyak. Ya. Artinya kecipatan air najis tidak membatalkan wudhu Ya, ya, ya. ada dua masalah di sini. Hmm. Masalah yang pertama kecepatan air najis misalkan ya. Hmm. hmm. Kecepatan air najis walaupun betul najis itu ya, hmm. hmm. maka tidak membatalkan wudhu, hanya dicuci saja. Ya, ya, ya. ya karena membatalkan eh, yang membatalkan wudhu bukan itu. Ya, nah. Ya. Baik. Tetapi masalah yang kedua, kaidah yang kita sedang bahas adalah al-yakin la yazulu bi syak. Hmm, Kalau kita kecepatan air, maka kita lihat hmm. ya bahwa hukum asal air itu suci hukum asal air itu suci. Oleh karena itu kita katakan suci. Nah, ya tidak najis walaupun kecepatan air. Kecuali kalau misalkan pas kita lihat hmm, bau ya <laughs> tadi bau pesing tadi. Yeah. Oh berarti itu air, air kencing itu. Iya. Ah, ya. itu. Itu sudah jelas kalau itu najis. Yeah. Ya harus tinggal dibersihkan, harus dibersihkan. Ataupun wudhunya wudhunya nggak batal. Hmm. Ya, hmm. itu. Jadi ingat al yakin la yuzulu bisyak. Allahu a'lam bishawab. Nah, Sampai sini. Ya, para pemirsa dan para pendengar radio Roja yang Allah muliakan. Karena kaidah ini sangat besar, insyaallah taala kita akan sambung dalam pertemuan berikutnya dan kita minta maaf karena <clears throat> ada hal yang eh, apa namanya yang harus eh, diselesaikan ya.